Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma ya Rabbana akrimna Akrimna ya Rabbana بترك المحرمات وأكرمنا يا ربنا بكثرة الطاعات إنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا شرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut Wasyahadata inda al-maut jannata ba'da al-maut amma ba'du Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar Dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Mari kita senantiasa Sadari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita demi membuahkan hakikat syukur syukur yang dipanjatkan oleh seorang hamba syukur seorang hamba tidak akan ada artinya jika tidak berangkat dari pengagungan dengan hatinya akan nikmat tersebut maka untuk kita bisa menganggap sebuah nikmat itu agung besar adalah di saat kita merenungi nikmat tersebut. Dan sungguh kalau kita mau merenungi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya besar dan amat besar. Dan kalau kita akan menghitung nikmat Allah, kita pun tidak akan mampu menghitungnya. Intinya syukur tidak boleh kita batasi. Bahkan kalaupun seorang hamba bisa bersyukur ketahuilah syukur tersebut juga nikmat baru dari Allah yang perlu untuk disyukuri. Maka sungguh Maha mulia Allah dan Maha pemurah Allah yang senantiasa memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Dan indahnya lagi bahwa di samping syukur kita itu memang perlu kita syukuri. Ternyata syukur itu sendiri mengundang nikmat Allah yang lainnya. Sehingga tidak boleh lupa para ustadz pun dimanapun dalam pengajiannya akan selalu mulai dengan hamdalah isyarat bahwasanya syukur tidak boleh ada batasnya dan terus menerus kita mensyukuri kalau kita renungi memang tidak ada ujungnya. Apa sih yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tidak bisa kita hitung mulai dari yang namanya mata. Mulai dari yang namanya anggota tubuh, rambut, telinga, lidah dan sebagainya. Itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakan nikmatnya mata itu hanya bagi orang yang saat sakit mata, kayaknya begitu. Kalau tidak sakit mata, tidak berpikir tentang nikmat mata. Ini musibah besar. Berapa sih harganya mata? Orang yang kerja keras banting tulang mereseringat tiap hari cari duit puluhan juta. Ternyata mata lebih mahal dari itu semua. Tidak ada rela yang mau dibeli matanya untuk diganti dengan 100 juta. Akan tapi karena kita tidak pernah merenungi akan agungnya nikmat mata, sehingga pertama kita tidak pernah bersyukur. Yang kedua, begitu mudahnya kita melakukan kemaksiatan, membuat murka Allah dengan mata kita. Inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Imam Ghazali akan menjelaskan tentang mata. Kita akan bersama Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kita akan berbicara tentang sebab-sebab manusia terjerumus di dalam kehinaan Sebab-sebab orang itu menjadi budak hawa nafsu. Sebab-sebab manusia terjerumus dalam kehinaan adalah di saat mereka tidak pernah menjaga matanya. Al-Faslul Awal Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi Wa bi'ulumikum fid darin amin Ila angkol Al-Faslul Awal Fasal yang pertama Fasal yang pertama ada lima fasal Fasal yang pertama ada lima fasal untuk meningkatkan ketakwaan, menjauhi dari kemaksiatan. Maka fasal yang pertama berbicara tentang fasrul aini, fasal tentang mata. Thumma kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Alaika bakimu wahai murid, waffaqaka Allah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu." Kepadamu wahai murid, waffaqaka Allah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wa iyyana dan kepada kami engkau hendaknya bihifdil ain untuk menjaga matamu. Hai hey murid, kata Imam Ghazali, kita dianggap murid. Jaga matamu. Fa innaha sesungguhnya mata itu sebabun sebab. Sababu kulli fitnatin sebabnya segala fitnah. Bencana fitnah wa afatin sebab fitnah dan sebab bencana bencana pada dirimu yang menjadikan sebab kesengsaraanmu di dunia dan di akhirat karena matamu wadkur dan ingatlah engkau akan bahayanya mata renungilah tentang matamu fi amriha tentang urusan mata tersebut tata usulin kafiatin tiga hal pokok yang cukup kalau orang bisa memahami tiga pokok tentang mata ini insya Allah ia akan menjaga matanya ada tiga hal yang perlu dibahas dan ditajamkan pemahaman kita akan hal tersebut agar kita bisa benar-benar menjaga mata kita ahaduha yang pertama maka Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman agar mereka yaghuddu menutup absarahum mata mereka. Ayat berikutnya ada kulil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita juga. Artinya semua dari kita baik pria dan wanita hendaknya menjaga matanya. Menutup matanya. Wa yafadhu dan hendaknya juga menjaga furujahum kemaluannya. Zalika yang demikian itu menjaga mata dan menjaga kemaluan azka lebih bersih, lebih suci lahum bagi mereka. Innallaha sesungguhnya Allah itu khabirun maha tahu bima yasmaun apapun yang mereka lakukan baik di terang-terangan atau sembunyi. Artinya apa yang dilihat oleh seseorang dari keharaman Allah tahu biarpun dia melihatnya tidak ada orang lain yang tahu. Kejahatan dengan kemaluannya dosa yang dilakukan Allah pun tahu biarpun tidak ada manusia yang tahu. Wa'lam dan ketahuilah. Anni sesungguhnya aku amal tu merenungi. Hadhil ayat ayat ini Kata Imam Ghazali. Aku merulangi ayat ini. faida fiha. Ternyata aku temukan di dalam ayat tersebut. Ma'akisariha. Dengan pendeknya ayat. Ayatnya si pendek. Tapi maknanya luas. Ada salah satu ma'anin azizatin. Ada tiga makna yang sangat berguna. Ada tiga makna yang sangat bagus, mulia. Tiga makna. Yang pertama adalah ta'dibun. Pendidikan. Ta'dibun pendidikan. Yang kedua watambihun peringatan. Yang ketiga watahdidun ancaman. Ada pendidikan akhlak di dalam ayat tersebut. Ada peringatan dan ada ancaman. Fa ta'dibu ada pendidikan. Kita dididik oleh Allah. Yaitu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada para bapak, para kaum laki agar menjaga agar menutup matanya. Itu imbauan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala buta maka harus lil abdi bagi seorang yang merasa dirinya hamba, hamba Allah. Minim imtithali amri sayyidi untuk menjalankan perintah tuannya. Jika engkau merasa dirimu hamba, maka engkau pun harus bersegera mengamalkan perintah tuanmu, yaitu Allah. Wa ta'addub dan bertata biadabihi dengan tata keramanya yang pantas untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kalau tidak jika engkau tidak melaksanakan perintah Tuhanmu dan jika engkau pun tidak beradab kepada Tuhanmu yang di sini adalah Allah wa illa fayakunu sayyi'al adabi sehingga menjadi orang yang jelek adabnya wa yuhjabu maka akan tertutup setelah itu akan tertutup. Tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa sambung kepada Allah. Fala yu'zan dan dia tidak diizinkan fi khuduril majlisi untuk menghadiri majlis Allah. Maksudnya ini digambarkan. Jika seseorang telah tidak beradab dengan raja, mustahil dia diperkenankan duduk dengannya karena dia kurang ajar. Orang yang kurang ajar dengan raja, tentu sang raja sudah tidak nyaman kalau orang itu duduk dengannya. Dan memang tidak boleh mengkiaskan Allah dengan hambanya, akan tapi begitulah para ulama membuat di saat ingin memahamkan kepada murid-muridnya. Di sini disebutkan bahwa tertutup seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala di saat ia tidak punya tata krama. Di samping tertutup dia akan terhalangi atau yang tidak dilarang, ah, dia akan dilarang untuk bisa menghadiri majelisnya. Wal muthuli bi hadrah untuk bisa berperan di hadapannya. Enggak bisa dia berperan apapun di hadapannya karena dia telah tidak beradab dengan tuannya. Begitu juga kita dengan Allah, yang tidak beradab dengan Allah, tidak pantas kita hadir indal hadrati, indal hadrah. Kita tidak bisa di hadapan Allah. Dilarang kita, kita terhalangi oleh kekurangan ajaran kita kepada Allah. Faham maka fahamailah. Hadhi nuktata poin ini. Pada amal dan renungi matahataha di balik nuktah atau poin ini fa inna fiha ma fiha. Sesungguhnya di dalam poin ini adalah apa yang ada di dalam poin ini. Maksudnya apa? Sebab di dalam poin ini adalah hal yang sangat penting. Fiha ma fiha. Renungi poin tersebut. Yaitu dengan bertata krama. Menjaga mata adalah bertata krama kepada Allah. Yang tidak punya adab kepada Allah tidak akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ada pun tambihnya. Yang kedua adalah tambih. Wa qawlu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dzalika azka lakum. Yang demikian itu dengan engkau menjaga matamu, menjaga kemaluanmu, engkau jaga tidak mau dengan yang haram, mukaddimahnya pun tidak mukaddimah yang haram. Kalau ini, jika engkau sudah menjaga itu semua mulia, engkau akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Wa yatruku ala ma'yanain, makna ya ini. Azka di sini ada mempunyai dua makna. Wallahu a'lam dan Allah lebih tahu tentang makna yang sesungguhnya. Al-awwal makna yang pertama dari kata azka. Zalika yang demikian itu. Menjaga mata. Kemudian menjaga kemaluan. dalika yang demikian itu athhar lebih membersihkan likulubihim hati mereka. Jadi dengan orang menjaga matanya, hatinya semakin bersih. Seperti hanya wazakatu zakat. Itu at-taharah maknanya bisa bersih, bisa diartai bisa diartikan dengan bersih. Taharah diartikan bersih. Zakat diartikan bersih. Wa dan membersihkan diri. Wa tazkiyah itu maknanya at-tathhir membersihkan diri. Jadi zakat itu adalah untuk membersihkan harta yang lainnya, pembersih. Sebab makna zakat itu sendiri adalah bersih. Uh, makna uh, zakah itu sendiri adalah bersih. Az-zakat bersih. Zakat harta untuk membersihkan hartanya. Asani makna yang kedua, dalika anma lebih menjadikan berkembangnya li khairihim kebaikan mereka. Jadi Makna azka akan menjadikan seorang lebih giat beribadah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan lebih banyak dari itu. Waz zakatu fil asli adapun lafaz zakat pada dasarnya maknanya an-numuw berkembang. Fanabbah kemudian Allah mengingatkan ala anna fi ghaddil basari sesungguhnya di dalam menutup mata menjaga mata di pasar bukan berarti kita menjam mata artinya memana menjauhkan mata kita dari membuat aurat yang sekiranya dengan itu akan merusak hati kita yang namanya adab ini akan menjadikan seseorang itu Agar bersih. agar bersih hatinya. Ala anna fi qaddil basari di dalam menutup mata tathhirul qalbi. Membersihkan hatinya yang pertama. Yang kedua taktiru ta'ati wal khairi memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Jadi buah dari ghaddul basar subhanallah. Semua ayo kita jaga. Menjaga matanya untuk tidak melihat kecuali yang halal. Yang haram jangan dilihat sebab melihat yang haram menjadikan musibah yang pertama adalah hati kotor yang kedua susah beribadah begitu sebaliknya yang dimaksud dengan hati yang dijaga oleh Allah hati bersih itu adalah hati yang bersih daripada kekotoran hati jadi kalau sudah dikatakan bersih hatinya Masya Allah maka Iya, kalau sudah bersih hati, jauh dari kotornya hati, jauh dari maksiat-maksiat hati, lebih dari itu dia akan mudah melakukan ketaatan. Padahal yang demikian itu annaka sesungguhnya engkau illam taghuddu basaraka jika engkau tidak menutup matamu wa arkhaita ainanahu dan engkau pasang kendalinya, kendali hawa nafsumu untuk tidak melihat mata, ketahuilah tandur ila ma la ya'nika sehingga kau melihat sesuatu yang enggak ada pentingnya denganmu wala yakhlu maka hal yang demikian tersebut tidak sepi jadi kalau engkau melihat sesuatu yang sesuatu tersebut uh, tidak ada gunanya fala yahlu min antaka ainuka tidak tidak mustahil jika karena engkau biasa dengan mata yang tidak engkau jaga melihat semuanya maka tidak mustahil engkau akan yang demikian itu akan terjatuh ala haramin kepada keharuman jadi hati-hati menjaga mata, jangan mengentengin mata, mata, mata. Sebab yang tidak menjaga matanya, matanya akan melihat yang haram dan haram yang dilihatnya akan menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'ammatta jika engkau dengan sengaja memandang menggunakan makna nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anda digunakan untuk maksiat, digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu ia tidak akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin susah beribadah, hatinya kotor. Warubbama ta'allaqa. Warubbama dan kadang-kadang sering sekali ta'allaqa akan terikat. Qalbuka hatimu bidzalika dengan apa yang kau lihat. Karena mata tidak pernah dijaga jelalatan, melihat seorang perempuan yang mohon maaf mungkin lagi buka auratnya. Gara-gara urusan mata yang melihat saja, jangan diremehkan. Bisa saja dengan pandanganmu itu berkembang kepada hayalan. Hayalan-hayalan tentang sesuatu yang dilihatnya. Oh, awal musibah. Makanya berandai-andai, andai-andai lihat. Sudah dosa. Sudah berkotor hatinya. Fatahlah kemudian akan hancur engkau. Dengan yang demikian akan hancur Ilam yarhamillahu ta'ala jika Allah tidak merahmati. Matamu yang jelalatan, matamu yang tidak pernah kau jaga. Akhirnya melihat sesuatu yang haram, contohnya aurat. Kemudian setelah itu akan terngiang-ngiang di benakmu, tertancap di dalam hatimu. Muncullah hayalan berandai-andai bermaksiat dengan sesuatu yang dilihatnya. Karena melihat yang haram. Dan dia pun bisa saja terjerumus kepada zina yang hina gara-gara mata. Orang berzina tidak ada serta-merta ketemu zina. Mesti dia melihat dulu. Dari ketertarikan kemudian berbicara. Lalu berlalu memulai dengan perzinaan Allah. Tapi sebabnya semuanya itu dari mata. Wal dan diriwayatkan Anal abda sesungguhnya seorang hamba. Layan durun nadrata. Sungguh melihat satu pandangan. melayan falu setelah itu. Fiha dengan pandangan tersebut akan rusak kalbu hatinya. Jadi diriwayatkan ada seorang hamba melihat satu pandangan. Yaitu pandangan yang haram. Yang dengan ia memandang hal tersebut akan rusak hatinya. kamayan halul adimu seperti rusaknya kulit fitibahi di dalam urusan pembuat penyamakan. Jadi kalau kulit kulitnya sudah terlanjur rusak busuk, maka tidak falayan tafi ubihi abadan maka orang pun tidak bisa memanfaatnya abadan selamanya wa ingka mubahan biarpun itu semua adalah pandangan yang mubah jadi kalau pandangan mubah itu digambarkan kalau engkau melihat dengan pandanganmu itu bisa saja dengan pandanganmu itu akan menjadi rusak hatimu dan kerusakan hatimu itu seperti rusaknya kulit binatang yang belum dibang, belum disamak akhirnya busuk begitu saja dan alangkah hinanya. Rubbama yashtaghilu qalbuka Barangkali hatimu sibuk dengan yang demikian itu. Faja'aka kemudian datang kepadamu al-wasawisu waswas wal khawatiru dan lintasan-lintasan yang busuk bisababihi gara-gara perlihatanmu kepada sesuatu yang diharamkan. Wala'allaka bisa saja engkau la tasilu ilaihi. Tidak sampai kepada sesuatu yang kau angan angan dan kau lihat. Padahal kau mazhul al-qalbi tapi hatimu tetap sibuk. Anda eh, seseorang yang tidak pernah menjaga matanya lihatlah ia aurat seorang wanita yang mohon maaf dengan auratnya yang kebuka. Akhirnya masuklah dalam hayalan halayanya. Mungkin dia memang tidak bisa berbuat jahat dengan wanita tersebut. Karena satu hal mungkin wanita mulia dia. Mungkin wanita yang tidak mudah untuk bisa diajak melakukan kehinaan. Akan tapi hati orang yang sudah melihat kepada keharaman. Akan terikat kepada keharaman tersebut. Akan dibawa kemana-mana. Sehingga setelah itu sibuk hatinya mikirin dia. Mikirin sesuatu yang haram. Kemudian fayabko. Fatabko. Kemudian engkau akan mazhulal qalbi sibuk hati. Mungkati'an anil khairi akhirnya terputuslah dari kebaikan. Enggak senang lagi melakukan ibadah. Wa in kunta lam Kalau engkau tidak melihat yang sesuatu yang haram tersebut, mustarihan. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah engkau akan mustarihan tenang ala dzalika kulli dari itu semuanya. Wa fi hadzal makna sesuai dengan makna ini dzikra diriwayat disebutkan an Isa sallallahu alaihi diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihi salatu wassalamu alaihi iyyakum wan nadhra awas awas melihat fa innaha tazra'u sebab pandangan akan menanamkan fil qalbi di dalam hati asyahwat asyahwat wa kafa biha cukuplah bagi cukuplah dengan syahwat tersebut li sahibiha bagi orang yang punyaiha fitnatan fitnah jadi cukuplah fitnah yang paling besar adalah syahwatmu yang ada padamu, hawa nafsumu itu adalah satu yang luar biasa besar ya. Dikatakan di sini adalah fitnah yang amat besar. Wa qala Dunnun berkata Dunnun ini sampai di sini saja insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa menjaga mata itu penting. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan jangan ngentengin. Jangan ngentengin melihat yang haram. Kalaupun Anda masih sering melihat yang haram karena Anda di pasar, kerja di pasar misalnya. Anda sering melihat aurat. Anda bisa mengalihkan dengan hati Anda. Sebab kadang kita bisa melihat wajah kita kepada sesuatu, akan tapi kita tidak pernah melihatnya. Karena apa? Di hati kita ada sesuatu yang lainnya. Melihat, akan tapi tidak pernah nyambung karena apa? Hatinya. Hatinya bersama yang lainnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang hatinya dengan selain Allah bagaimana akan dekat kepada Allah. Yang hatinya tidak kenal Allah bagaimana dia akan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang bisa kita baca dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Jaga mata, jaga mata, jaga matamu ketahuilah dosa akan diberikan kepada Allah oleh akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang tidak menjaga matanya di antaranya. Mata adalah seperti panah segala kejahatan mulainya dari yang namanya mata semoga semua semoga Allah menjaga kita agar tidak menggunakan mata ini kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bisawab Jazakumullah khairan kasiron kepada Al Mukarram Buya Yahya yang telah memaparkan kitab Minhajul Abidin. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat para hadirin, hadirat dan pendengar dimanapun anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para jamaah yang ingin menanyakan secara langsung dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati, kami cintai dan kami mulai Guru kita Buya Yahya Jainal Ma'arif Begini Buya Rasulullah bersabda Pandangan pertama rizkimu Pandangan kedua dosamu Ketika kita melihat sesuatu yang haram Dan kita perbanyak beristighfar tetapi ketika kita melihat sesuatu yang bisa dibilang wanita muslimah, mana? Tapi melihat wanita yang muslimah gitu, ter, terbesit apa terlintas dalam hati kagum akan kecantikan kesolehannya. Apakah itu termasuk bab kita itu mata yang ter, ter apa akan berdosa gitu dalam bab kita berdosa Eh, ter, terlintas gitu bahwa wanita soleh kesolehannya kemuslimannya itu uh, sampai terbayang sampai ter apa namanya andai berandai-andai gitu dijadikan istri itu bisa mendapatkan kemaslahatan itu uh, satu pertanyaan lagi bisa uh, yang kedua apakah betul dan ada dalilnya bahwa ziarah wali songo itu akan mendapatkan pahala seperti naik haji bu ya dan ketika kita sholat di makam di depan makam wali songo tersebut hukumnya bagaimana mungkin itu aja dari kami pertanyaan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin menanyakan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, yang saya muliakan Buya Yahya. Saya mau bertanya, andaikan ada sepasang kekasih yang dengan keyakinan keyakinannya kemudian dia sampai melakukan zina tapi sampai dia mereka itu tidak sampai menikah. Apa tanggung jawab mereka terhadap suami suami atau istri mereka masing-masing? Kemudian kemudian apa tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Suami istri berzina? Bukan. Sepasang kekasih yang masih berpacaran kemudian nah. berzina dan kemudian mereka berpisah, tidak sampai menikah. Seperti itu apa tanggung jawab mereka terhadap pasangan mereka masing-masing yang di kemudian hari misalnya yang perempuan menikah dengan orang lain karena dia sudah tidak suci lagi apa tanggung jawab dia terhadap suami apakah harus mengakui bahwa dia sudah tidak suci atau bagaimana Bu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, apabila uh, kita mencintai para ulama, bu ya, kebetulan kan sebagai orang di masa sekarang kegiatannya banyak untuk mengikuti amalan-amalan para ulama dulu tuh kan sulit sekali padahal dia mencintai gitu Bu ya. Apakah nantinya di akhirat kelak bisa dibangkitkan bersama para ulama tersebut meskipun amalannya kurang gitu Bu ya. Mohon penjelasannya. Ih, syukur menguatkan. silahkan kepada ibu-ibu satu orang bertanya lagi. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Uh, eh, saya mau nanya kalau misalnya punya nenek yang sudah uh, tua terus tidak bisa sholat hanya terbaring gitu kita bantu uh, menambah pahalanya uh, itu apa kita mendoakan atau kita membaca yasin di telinganya atau bagaimana bu ya supaya nanti maksudnya uh, dia kan sudah nggak bisa uh, sholat itu kalau nanti misalnya uh, meninggal jadi uh, ada pahalanya gitu bu ya makasih bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipersilahkan kepada Al-Mukarram Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menjaga mata. Jika ada seorang laki-laki melihat seorang wanita, kemudian ada ketertarikan di dalam hatinya lalu untuk menikahinya. Apakah ini termasuk pandangan yang menjadikan sebab kotornya hati? Berbeda dengan yang dibahas oleh Imam Ghazali. Kalau ada orang melihat untuk menikah itu disunnahkan sebab tujuannya untuk menikah bukan orang nongkrong di pinggir jalan melihat orang lewat. Bukan orang buka jendela lalu ngintip siapa di balik jendela sana, bukan, sangat beda di sini. Orang yang punya tujuan mulia atau orang pakai kacamata hitam biar bebas dia lirik sana, lirik situ. Musibah. Jadi beda. Justru itu yang sangat dianjurkan bukan termasuk ini. Artinya apa? Ya kalau bukan untuk menikah dia tidak bakal melihatnya. Jadi dia tergerak dan saya ingin menikah. Umurku umur menikah dan aku punya aku akan memilih. Aku lihat fisik perlu lihat juga akan tapi akhlak nomor satu. Tapi yang dilihat adalah apa? Yang di, di kita dianjurkan melihat dengan kadar yang cukup untuk memacu semangat nikah kita. Itu saja. Dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Apakah dia hanya iseng? Aku hanya pengen lihat kecantikannya tokoh. Wah bebas nih. Lihat sana, lihat sini. Ya. Jadi sangat beda. Kalau anda melihat seorang wanita, anda sebagai seorang laki-laki, punya tujuan untuk menikah, bahkan ini disunnahkan dan dianjurkan. Dan bukan dosa. Tapi ingat, kapan? Di saat anda ingin menikah. Jadi saat ada kecocokan, maka Anda tentu itu akan terikat di dalam hati Anda. Tapi terikat di hati Anda yang kebayang bukan perzinaan. Kapan aku segera menikah? Itu yang diinginkan. Sehingga Anda terpacu untuk percepat pernikahan, akhirnya Anda mempercepat ibadah dan kemuliaan dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beda. Yang bermasalah sudah tidak ingin menikah tapi melihat oh, lihat tuh oh, sana sini sana sini tersiksa dia. Hatinya kotor, ibadah jauh, ibadah tidak banyak, lihat. Baik, inilah. Jadi bukan. Kalau melihat untuk sebuah pernikahan itu justru disunnahkan dan dianjurkan. Ad'a lebih dalam hal sabda Nabi itu ad'a lebih mengundang hati kita, mengajak hati kita untuk bisa melakukan pernikahan. Jadi itu sangat dianjurkan. Beda ya? Bedanya orang lihat iseng yang nggak ada gunanya. Jadi melihat itu ada yang haram. Mutlak haram melihat aurat. Yang kedua adalah melihat yang yang tidak haram tidak haram tapi jika tidak dijatuhkan menjadi haram contohnya berpapasan lakal ula kata Rasulullah bagimu yang pertama engkau melihat pertama halal melihat seorang laki-laki melihat wanita begini berpapasan, kelihatan. Lalu terbetek di hatinya, oh cantik. Maka jangan dilihat lagi yang kedua. Nah itulah hebat. Tapi kalau lihat lagi yang kedua adalah waalaikatsani dan bagimu yang kedua. Lakal ula waalaikatsaniyah. Bagimu yang pertama. Yang pertama halal karena engkau berpapasan lihat satu orang. Tapi setelah itu jika kau tengok lagi maka itu menjadi haram. Karena bukan tujuan untuk menikah. Tapi kalau tujuan untuk nikah, kau boleh mencarinya. Di mana orangnya? Boleh engkau sembunyi ingin melihatnya. Lihat dia. Tapi tujuannya untuk menikah. Dan sungguh indah kalau orang tujuannya mulia. Sehingga kalau melihat wanita tersebut menurutnya cantik, lihat. Kalau menurutnya tidak cantik, akan mudah dilupakannya. Kalau menurutnya cantik, akan memacunya untuk makna cantik sesuai dengan yang keinginan. Saudara-saudara. Kalau cantik dia akan terpacu untuk segera menikah. Nah, ini adalah karena untuk menikah. Tapi kalau bukan untuk menikah gak ada itu semuanya. Bisa macam-macam pikirannya, khayalan-khayalan, SMS-an, kenalan segala macam. Nah, itu iblisnya di sini. Baik, nggak apa-apa. Jadi melihat untuk pernikahan itu adalah halal, bahkan itu disunahkan dalam eh, syariat kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak tidak benar kalau ziarah wali songo kayak orang melaksanakan ibadah haji itu enggak, nah. Yang jelas ziarah wali adalah dianjurkan. Dan mendoakan para wali adalah sunnah, perintah. Kita dianjurkan untuk ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dilarang untuk ziarah kubur mula-mula. Tapi akhirnya kita diperintah oleh Nabi SAW akan tapi di sini bukan perintah wajib yang mau ziarah-ziarah yang tidak-tidak. Dan perintah di sini fa innaha tudzakkirukumul maut tujuannya adalah agar kita semakin ingat akan kematian kita sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa membaca uh, bertawasul di tempat tersebut dan itu juga salah satu pendidikan yang mulia dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam biarpun ada orang yang mencoba mengingkari akan tapi orang yang mengingkari tawasul kepada orang yang telah tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia ini bertentangan dengan kebiasaan para salafun soleh dari masa ke masa. Termasuk tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun itu riwayat tentang oh, seperti haji itu tidak pernah ada tentang ziarah kubur para wali. Tapi mencintai para wali, mencintai para ulama itu kunci keselamatan. Dan bisa saja pahalanya lebih gede dari haji. Cuman yang dikatakan seperti haji tidak pernah kita dengar yang demikian itu. Cuman kalau Anda ziarah kepada para wali, para olia karena kecintaan Anda, tentu kecintaan kepada ulama itu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga akan menjadikan pahalanya lebih gede daripada haji dan sebagainya. Bahkan orang bisa sempurna hajinya kalau memang ada di dalam hatinya keterikatan kepada ulama. Sehingga dengan keterikatan kepada ulama akan dengar fatwanya, akan dengar petuahnya, dengar bimbingan dan nasihatnya, itulah yang menjadikan sempurna ibadahnya. Baik, seorang yang telah berzina, semoga Allah menjaga kita semua dari zina. Amin. Kemudian setelah itu ia tidak menikah dan memang sebaiknya semacam itu. Seseorang yang sudah terjerumus zina dengan seorang wanita, maka dihimbau agar tidak menikah dengan yang pernah dizinai. Karena apa? ia akan melihat aib pasangannya biarpun berzina dengannya. Dan kalau dia dihimbau untuk menikah dengan selain yang dizinai dan yang menzinai. Setelah menikah dengan orang yang tidak menzinai dan yang tidak dizinai, maka kewajiban apa saat itu? Kewajibannya adalah berperan sebagai orang suci dan tidak boleh bercerita tentang masa lalunya. Haram dan itu adalah manusia busuk, bukan saja busuk tapi hina, bukan saja hina tapi dungu, goblok dan bodoh. Ini banyak wanita bodoh yang pernah kami ceritakan suatu ketika kejadian di kota kita ini. Menikah dengan seorang laki-laki setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan amat tersanjung dengan kebaikan sang suami. Tersanjung dengan kebaikan sang suami sehingga ia tidak tahan. Sehingga di bulan yang ketiga tiba-tiba sang istri menangis dan memeluk suami dan berkata, "Abang, sungguh aku ini tidak pantas jadi istrinya abang." Tidak adik baik kok. Abang sungguh aku tidak pantas. Kenapa? Engkau baik. Selama ini aku merasa puas denganmu. Aku senang denganmu. Pelayananmu baik. Bagus, engkau baik istriku. Tidak abang, justru itulah abang. Aku merasa tidak sebanding. Abang baik denganku, tapi aku. Kenapa? Abang kalau aku terus terang kira-kira abang marah dengan aku. Masih menerima aku. Ya aku terima dong kamu istriku kok. Ini kejadian di Cirebon. Ya tentu aku terima sebab engkau adalah istriku. Benar abang. Ya. Sungguh abang aku selama ini kepikiran. Terus aku merasa khianat dengan abang kalau aku tidak cerita. Kenapa sih dek? Akhirnya wanita tersebut bercerita abang. Dulu sebelum aku menikah dengan abang. Waktu SMA. Aku pernah melakukan zina. Seketika itu sang suami memeluknya. Dan ternyata itu pelukan terakhir setelah itu dicerai. Karena dia adalah perempuan hina menurutnya. Dan memang itu kebodohan banyak wanita bodoh. Yang pernah terjerumus di dalam kehinaan tutuplah aib itu. Dan biar saja hanya Allah yang tahu. Tidak perlu tahu, tidak bapak, tidak ibumu, tidak suamimu, tidak siapapun. Dan Nabi pun tidak perlu tahu. Nabi ada orang ngadu, Ya Rasulullah aku telah jatuh zina. Ah barangkali kamu cuman pegang-pegang. Ya Rasulullah aku telah berzina. Barangkali ciuman. Cuma ini paham ini. Maksudnya untuk nutupi. Makanya perlu menghadiri majelis yang mulia siapapun yang ada di luar sana yang pernah terjerumus dalam kehinaan zina. Tutup dan berperanlah engkau sebagai wanita mulia atau laki-laki mulia sehingga akan dimuliakan oleh pasanganmu. Kalau dia tahu engkau pernah berzina, ketahuilah pahawai wanita, dia akan menghinakanmu. Bahkan godaan setan semakin kuat sehingga suatu ketika akan berkata, jangan-jangan melakukan lagi istrimu itu. Jangan-jangan melakukan sehingga akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Tutup ini kewajiban yang harus dilakukan. Tidak boleh bercerita. Nanti bohong. Bohong kepada siapa? Pasanganku. Bukan urusannya untuk tahu tentang hal ini. Sebab ini dosamu dengan Allah, bukan dosamu dengan manusia. Ini. Ini yang harus, ini ilmu yang jarang dihadirkan itu. Tutup aib. Menutup aib dirinya sendiri untuk mencapai kemuliaan. Cuman tidak semua orang bisa cuman, cuman tidak semua orang ngerti. Permasalahannya tidak semua orang menghadiri majlis mulia. Dan tidak di setiap majelis mulia dibicarakan kayak begini ini. Tutup. Maka jangan mau menikah dengan siapapun yang menzinaimu. Karena apa? Dia tahu kekuranganmu. Mungkin bisa menerimamu tapi bisa saja dia keprocut bercerita kepada yang lainnya. Istriku pernah begini. Allah. Tetapi menikahlah dengan orang yang tidak pernah tahu tentang kebusukanmu. Sehingga dia akan menganggapmu sebagai wanita mulia wanita perawan, wanita ini. Ada pun usulah masalah perawan dan sebagainya. Duduk lima menit akan kembali ke perawanan. Sebab hakikat keperawanan itu adalah takwa. Kalau masalah urusan selaput darah, orang naik sepeda bisa saja robek selaput darah. Dan bisa saja karena gerakan yang cepat selaput darah. Dan tidak dibenarkan seseorang mengukur kesucian seseorang dengan selaput darah. Ini adalah kebodohan suatu ketika ada akan diperiksa wanita-wanita SMA masuk sekolah dilihat masih perawan atau tidak perawan ini kebodohan dan kedunguan tidak diperkenankan oleh syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau seandainya anda orang telah berzina ketahuilah kalau berzina dia pun harus menutupi adapun selaput darah tidak harus orang dizinai mohon dalam medis, dunia medis bercerita bahasanya yang namanya selaput darah itu adalah bagian tidak dalam hanya dua senti di antaranya ada yang satu senti setengah dari permukaan kemaluan sehingga kalau seandainya jemari masuk pun bisa merubah merusak selaput darah Akankah kita katakan dia berzina? Mungkin saat itu dia lagi membersihkan dan sebagainya. Atau mungkin karena uh, satu hal mungkin istihadah kemudian dia ingin mencoba membersihkan dengan katun atau apa lalu uh, rusak selaput darahnya akankah kita katakan zina dungu bodoh kalau ada laki-laki yang perlu tahu tentang keperawanan istrinya hanya urusan selaput darah yang kita butuhkan adalah kesolehannya Pernah kita dengar kok beberapa waktu yang lalu di daerah kabupaten sekitar Cirebon mau di, di, digalakkan itu ada kedunguan dan kebodohan. Kalau itu dari pemerintah, pemerintah bodoh. Kalau itu kiai, kiai bodoh. Kenapa? Rasulullah mengajari untuk menutup. Bahkan bahkan bisa saja tertuduh zina orang yang tidak berzina. Karena mungkin naik sepeda atau sebagainya. Atau karena sesuatu. Na'udzubillah. Jadi tidak diperkenankan ya. Tutup aib. Serapi mungkin Ajari jika ada orang ngadu kepada anda tentang hal yang demikian. Ajari menikahlah dengan orang yang tidak pernah kenal. Tidak pernah tahu tentang perzinaanmu. Katakan kepadanya. Dan tutup aib. Jangan cerita kepada siapapun. Dan biar saja hanya Allah yang tahu. Dan ketahuilah tanda dosa zina yang diampuni oleh Allah. Di saat seorang hamba merasa malu untuk diketahui oleh hamba Allah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maka saat itulah Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau cerita ke sana sini termasuk ke cerita kepada istrinya, cerita kepada suaminya, maka itu tanda dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Mencintai ulama Pertanyaan selanjutnya mencintai ulama akan tapi amalnya tidak seperti ulama. Memang kalau amalmu seperti ulama engkau jadi ulama. Ini cinta kepada ulama itu mendengar apa yang bisa kita dengar dari ulama dan kita amalkan amalkan mengikuti orang-orang yang beriman. Termasuk cucu-cucu. Mengikuti kakek yang beriman. Al-haqna ya tahu, Akan diikutkan oleh Allah. Nanti di, di, di, diikutkan rombongan para ulama. Akan tapi cinta di dalam hati. Menghargai kehormatan ulama. Memuliakan ulama. Mendoakan ulama. Tidak pernah memakan dagingnya ulama. Tidak pernah menggunjing ulama Itulah yang akan bersama para ulama. Hormat yang sesungguhnya dan hidayah daripada kecintaan kepada ulama. Mencintai ulama sebab hidayah seperti dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam sebab dicabutnya hidayah adalah merendahkan manusia biarpun orang itu rendah secara zahir. Dan sebab hidayah adalah memuliakan orang yang secara zahir adalah kekasih Allah biarpun sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Zohirnya ulama Anda cintai, Anda beruntung. Zohirnya orang hina, Anda rendahkan hidayah, Anda akan dicabut oleh Allah. Maka cintailah sesuai dengan khusnul zalmu, itu ulama, aku wajib mencintainya. Hormati. Dengan penghormatan yang maknanya luas. Penghormatan itu apa? Bukan begini. Hakikat, ta'aluk, hati Anda nyambung kepadanya. Senang menghadiri majelisnya. Senang disebut namanya berbangga dengan keberadaannya. Cerita tentang Majid Bani Israel dan Abid Bani Israel ahli ibadah ulama di atas gunung ibadah kerjaannya. Preman di tengah pasar, lihat. Dalam waktu yang bersamaan sang kiai kehabisan bekal harus turun ke pasar. Dalam waktu yang bersamaan sang preman itu ingin ketemu sang kiai yang ada di atas. Berjalan. Berpapasan di jalan setapak. Rupanya sang preman yang ada di dalam hatinya kekaguman kepada sang kiai. Kekaguman kepada ulama sehingga di saat seperti itu ia tidak bisa berjalan. Ia sangking kagum terduduk di jalan setapak. Dia hanya bisa meminggir dari jalan setapak memberikan kesempatan sang kiai untuk berlalu. Dan berlalulah sang kiai. Dan sang preman pun masih tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman. Sampai sang kiai hilang dari pandangan matanya. Tapi tidak pernah hilang dari pandangan hatinya. Tapi sebaliknya sang kiai di saat melihat sang preman. Yang dilihat adalah dia orang busuk, hina dan orang jahat. Sehingga ia pun tidak pernah menyapa sang preman, tidak mengucapkan salam kepada sang preman, begitu saja melewati dan melangkah. Apalagi di saat diberi kesempatan atau dipersilakan oleh sang preman untuk melewat, dia merasa berhak, memang aku berhak dibegitukan. Kesombongannya yang ada, melewati sang preman begitu saja, dengan merendahkan sang preman. Apa sabda Nabi? Ternyata sang preman yang di dalam hatinya ada keterikatan kepada ulama, biarpun ulama palsu, ternyata menjadikan sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya sang kiai katanya kiai, ternyata merendahkan biarpun orang secara dohir rendah, ternyata merendahkan orang lain biarpun secara dohir rendah tidak diperkenankan. Ulama yang merendahkan preman menjadikan sebab hanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan kecintaanmu kepada para ulama. Agungkan keberadaannya. Senanglah dengan keberadaannya. Majlisnya cintailah. Merasa nyamanlah dengannya. Anda akan digiring bersama mereka Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan digiring dengan siapa yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Yang gandrung dengan tuh, yang suka jagat-jagat setengah badan bajunya akan digiring bersamanya. Ha. Akan tapi gandrung cinta kepada ulama akan digiring bersama ulama biarpun tidak punya amal seperti ulama. Ulama baik ini saja. Kemudian masalah kak nenek yang sakit atau kakek yang sakit apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang cucu, ketahuilah banyak kelalaian orang sehat daripada keluarga terhadap kakek, nenek, bapak, ibu yang sakit adalah merawat secara benar. Merawat secara benar itu bagaimana? Bukan merawat jasadnya saja. Banyak orang mempunyai seorang ibu sakit dengan sukarela ia membiayai biaya untuk pengobatan ibunya puluhan juta. Untuk memben untuk mengembalikan kesehatan fisik ibundanya. Atau ayahandanya. Atau kakek neneknya. Biaya puluhan juta. Agar fisiknya yang benar. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang lalai untuk membenahi amal ibundanya yang sakit demi akhiratnya nanti. Semestinya wahai anak yang baik jika engkau bisa membiayai ibumu puluhan juta untuk kesembuhan jasadnya, semestinya engkau harus persiapkan bisa mengganji orang, menggaji orang agar membimbing sholat ibunya. Jadi tugas yang perlu dilakukan terhadap kakek nenek itu apa? Membimbingnya untuk sholat. Jangan katakan tidak bisa sholat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih ada. Kecuali orang itu bikun kun kun kun. Yang sudah tidak bisa diajak komunikasi atau gila. Kalau sudah begitu pikun dan gila, pikun balik seperti anak-anak tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Pikun maksudnya nggak ngerti, pokoknya nggak paham ayat bacaan nggak ngerti, hilang akalnya kembali seperti anak-anak, tidak wajib. Tapi kalau masih ada akalnya wajib bagi seorang cucu, seorang anak untuk membimbingnya sholat. Dan sholatnya sangat mudah. Sholat dia adalah sangat mudah jika ia bisa berdiri berdiri kalau nggak bisa bisa duduk kalau nggak bisa duduk berbaring nggak bisa baring telentang nggak bisa telentang asal saja bagaimanapun terserah dan terakhir adalah dengan mengisyaratkan dengan pelupuk matanya kalau tidak bisa mengisyaratkan pelupuk matanya isyarat dengan hatinya dan mengisyaratkan dengan hati ini tugas yang sehat membimbingnya bimbing dia sholat ibu sholat Sampai sebagian lama mengatakan solatlah di sampingnya dan katakan aku lagi solat duhur. Dia akan melihat dan katakan tiru ikuti aku solat duhur. Dia akan bayangkan solat duhur untuk dirinya sendiri kalau dia ngerti pendidikannya. Maka itu sudah cukup kewajiban bagi seorang anak. Jangan dibiarkan kadang seorang anak menjaga ibundanya yang sakit karena terlalu lama sakit jenuh. Akhirnya dinyalakan televisi di depan ibundanya sambil dia nonton sinetron. Pas ibunya ngelirik sinetron mati durhaka itu anak. Ibunya mati nonton sinetron musibah. Hati-hati. Zikir. Jadi bertanya, apakah aku dengan membaca Yasin bagus? Membaca Yasin di saat tidak sholat. Tapi waktu sholat ajari sholat. Dan sangat mudah. Kalau anda tidak bisa bayar satu juta orang per bulan untuk ngajari sholat. Dan sholat yang orang sakit boleh dijamak. Ayo. Tiga kali. Kira-kira mau ndak kalau orang digaji untuk mengajari sholat ibunya satu juta? Banyak yang mau. Satu bulan satu juta. Masuk rumah sakit sepuluh juta itu satu bulan nggak boleh. Urusan fisiknya saja puluhan juta, tapi urusan rohnya tidak pernah dipikirkan. Ini anak-anak yang soleh harus berpikir tentang keselamatan ibundanya. Hadiah istimewa buat bapak ibu yang akan meninggal dunia adalah engkau dekatkan kepada Allah. Datangkan orang untuk senantiasa membaca Al-Quran di kiri kanannya. Suaranya yang indah merdu. Kemudian di saat itu ibu ikut mendengar. Dan di saat mendengar dicabut nyawanya. Kecuali ketahuilah ini anak yang paling berbakti kepada ibunya. Diperdengarkan Al-Quran. Main gitar. Dengar musik dar der Ibunya mau meninggal dunia. Masya Allah durhaka benar ya. Karena di saat seperti itu ibumu tidak butuh sate, tidak butuh makanan yang enak. Butuhnya talqin la ilaha illallah. Itu ya. Semoga itu tadi yang bertanya anak solehah. Ketahuilah bahwa tugas semua adalah benar membaca Yasin, Al-Quran, Zikir. Di, diperdengarkan di telinganya. Jangan dipaksa membaca. Jangan dipaksa membaca. Membaksa membaca ya, karena, karena apa? Orang sakit itu kadang-kadang fisik menggerakkan mulut juga repot loh ya. Jadi perdengarkan zikir di telinganya, ketahuilah dia akan mengikuti dengan hatinya. Kalau paksa, bu baca la ilallah. Baca. Baca, baca, baca. Apa? Akhirnya berdoa? baca, baca. <laughs> Jadi mentalkin adalah bacakan. La ilallah. Allah. Anda yang membaca la ilallah. Di, waktu sholat, Anda perankan sholat di hadapannya. Ibu ruku, ibu sholat, ibu ini. Jadi sangat mudah ya. Nggak bisa pakai air, bisa pakai tayamum ini tugas bagi yang hidup kepada yang sakit, khususnya yang menjelang kematian orang-orang tua, kakek nenek adalah dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu mau tanya, kenapa setiap di sini saya mesti ngantuk itu loh? Saya tidak, di sini pasti ngantuk ini banyak kutunya kalau orang dulu ya banyak kutu nih <laughs> di kursinya ini banyak kutunya nih. untuk pamali lagi sih jangan untuk karena mungkin terlalu capek nah, kalau Sabtu pagi biasanya kegiatan padat capek mohon maaf cuman kami heran seperti pasti kami ngantuk tadi sudah mulai hilang-hilang mohon maaf kadang-kadang kalau nggak nyambung kalimatnya tuh semoga dimaafkan semoga Allah maafkan kami pertanyaan ada satu lagi apa Sholat? Sholat di makam. Kenapa sholat di makam? Sholat itu di mana saja diperkenankan, di mana saja diperkenankan, selagi bukan tempat yang najis dan termasuk sholat di kiri kanan kuburan juga boleh asalkan bukan untuk mengagungkan kuburan. Sebab kita itu menghadap ke kiblat. Kita menghadap ke kiblat. Yang dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah menjadikan kuburan adalah masjid. Menjadikan kuburan masjid. Jadi orang majusi, orang-orang eh, Habasyah dahulu, kalau ada orang tokoh ulamanya meninggal dunia dibuatkan patung. Lalu dengan begitu dibuatkan tempat ibadah di patung tersebut. Jadi kalau ada sholat kebetulan ngadep ke kuburan, ya gak ada masalah kebetulan ngadep ke kuburan kebetulan ngadep ke kuburan kalau tujuan yang menghadap ke kuburan dia sholat sengaja menghadap ke kuburan ini tidak diperkenankan kalaupun tidak niat menyembah kuburan ini adalah jelas haram karena tujuannya ngadep ke kuburan sholat kok ngadep ke kuburan sholat ngadep ke wali gak dibenarkan tapi sholat ngadep ke keblat tapi kalau memang banyak kuburan di sana sini ada sebagian masjid memanjang kemudian di situ ada kuburan ya tidak ada masalah Orang di Madinah pun sholat menghadap kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita khususnya kan dorih kuburan Nabi itu kan berdekatan dengan tempat sholatnya para wanita. Mereka menghadap ke kubur Nabi, menghadap ke kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan tujuannya menghadap Nabi. Kalau ada orang pindah sholat menghadap kuburnya Nabi jadi gak bener. Kenapa sholat harus menghadap kubur? Sholat menghadap ke kiblat. Kalau anda menghadap kuburnya Nabi untuk berziarah, ya. Tapi sholat menghadap kubur, sengaja menghadap kubur sholat dengan menghadap kubur tidak diperkenankan. Tapi kalau memang tempatnya ada kuburannya, tidak ada yang melarang yang demikian. Terus kalau dilarang nggak sholat mungkin Tempat lain kalau ada, kalau tidak ada juga boleh. Kalaupun ada tempat lain, itu kuburan ada sutroh misalnya, kuburan ada. Yang penting jangan terlintas di benakmu engkau melakukan sholat menghadap ke kuburan. Jadi tempat ada kuburannya. Dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi bahwasanya kuburan memotong sholat kita tidak. Dan tidak ada larangan kita sholat menghadap ke kuburan. Yang dilarang adalah nyembah kuburan. Kalau menghadap ke kuburan, pas kuburan. Ini ada kuburan di hadapan kita. Dan yang tidak diperkenankan lagi adalah membangun kuburan sebagai masjid. Bukan masjid ngadep kuburan. Kalau masjid ngadep kuburan, bukan ngadep ke kuburan. Tetap ngadepnya ke keblat Allah subhanahu wa ta'ala. Keblat. Jadi itu nggak apa-apa kalau tapi kalau anda niat pengen jarah sunan Gunung Jati lalu di belakang kuburan langsung Allah Akbar. Ini orang sakit. Dan ada yang sakit memang. Ke masjid nggak pernah sholat tapi di kuburan so sholat aneh. Sholat iktikaf di masjid. Sholat masjid. Ini ada orang-orang begitu. Tapi insya Allah ahli iman nggak ada kayak gitu. Ahli iman yang ada sini nggak ada. Cuman pertanyaan itu perlu. Jadi kalau anda menuju ke kuburan untuk sholat menghadap ke kuburan jelas tidak berkenankan dan hukumnya haram. Tapi kalau kebetulan anda ke kuburan, waktu duhur mau habis, anda belum sholat. Sholat saja dimanapun anda berada, kiri kanan anda kuburan. Tapi ingat, kuburan yang belum dibongkar, dibongkar kalau sudah kuburan dibongkar, itu najis. Karena apa bangkai itu akan mayat itu akan busuk setelah busuk akan meletus nanah darahnya itu bercampur dengan dengan tanah dan tanah yang diangkat itu najis. Harus Anda pakai alas. Kalau tidak pakai alas maka najis. Sehingga makbarah lam tumbash atau kuburan yang belum di, pernah digali itu adalah boleh kita sholat di atasnya dan itu adalah su, suci. Di atasnya bukan menghadap ke kuburan tentunya, bukan eh, bukan di atasnya eh, maksudnya sholat di itu. Kalau sholat, kalau di atas kuburannya tidak berkenan lagi karena ada larangan dari Nabi SAW hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahasanya kita tidak boleh duduk di atas kuburan, di atasnya. Dan kita tidak boleh duduk di atasnya, berdiri di atasnya. Di atasnya itu apa sih? Kalau seandainya kejeblos, Anda akan injak jenazah tersebut. Selagi tidak, maka itu bukan atasnya. Jadi atas mayat itu, atas kuburan itu, kalau seandainya jeblos, bles, kaki Anda akan masuk, kena ke kuburan. Itu yang tidak diperkenankan dan itu hukumnya haram. Sampai Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali berkata, Seandainya aku harus riwayat dari Sayyidina Ali, seandainya aku harus duduk di atas bara itu lebih bagus daripada aku harus duduk di atas kuburan. Baik ini saja insyaallah. Ada hadis yang mengatakan jika datang orang soleh untuk melamar tapi ia menolaknya maka akan datang fitnah kepada orang tersebut. Memang betul, betul. Idza ja'akum man tardona dinahu faqbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun. Kalau ada orang yang engkau ridho tentang agamanya, hei anak gadis, para perawan, wanita-wanita solehah, jika datang kepadamu orang yang engkau ridho urusan agamanya, melamarmu, terimalah. Jika tidak kau terima maka akan terjadi fitnah besar untukmu. Dan akan sebab kerusakan. Orang soleh. Lah kalau orang nggak soleh wajib kau tolak. Orang soleh, orang baik, orang benar. Tidak ada tanda-tanda nggak baik. Kalau ada tanda-tanda nggak baik ya jangan. Atau anda ragu dia belum soleh? Orang jelas menurutmu soleh. Sebab apa? Kalau orang seorang wanita menolak orang soleh itu hatinya yang kotor. Orang soleh kok ditolak? Semua rindu orang soleh. Eh ada orang soleh kok ditolak? Nah, itu. Jadi hadis begitu. Jadi kalau ada orang soleh yang datang kepadamu soleh itu maknanya apa? Bukan ganteng, bukan pakai mobil, bukan soleh itu terbukti, terbukti anda pernah mendengar dia baik dengan ibunya, baik dengan bapaknya, baik dengan saudaranya hubungan dengan orang baik. Sholatnya Masya Allah. Jaga matanya terjaga. Jelalatan saja sudah nggak soleh. Apalagi SMS duluan. Bilang soleh. Ya nggak soleh. Belum apa-apa bilang aku padamu sayang-sayang. Ya soleh apanya? Toleh. Ya nah. Jadi kalau jago jago mentor dinau naufak baluhe para bapak, para wali, kalau ada orang soleh, orang yang korela urusan agamanya, Datang kepadamu melamar putrimu terima. Urusan agamanya. Biarpun setelah itu ada pertimbangan lain diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah agamanya boleh dipertimbangkan tiga unsur yang lainnya, tiga sebab yang lainnya. Tentang ketampanannya, tentang kekayaannya, dan tentang perilaku-perilaku kesehari-hariannya, hasab atau nasab juga. Tetapi yang paling penting adalah agamanya. Kalau sudah orang menilak menolak kesalahan, dia sih soleh orangnya. Ya kan? Soleh orangnya. Terus, ya karena itulah maka saya nggak mau. Orang soleh nanti saya harus pakai kerudung. Saya, Wah ini neraka betul. Tapi kalau dia sih soleh, cuman kok kebangetan ya wajahnya itu. Masih kebangetan ya. Masuk akal masih. Bukan sesuatu yang terlarang hal yang demikian. Karena ada masalah itu penting juga karena masalah urusan suka tidak suka. Tapi kalau dia kenapa kok nggak mau? Orang, nah, orang begitu tuh ribet nanti banyak aturan, nah, ya kan begitu ya. nanti harus begini, harus begitu, nggak boleh keluar rumah ini ini, nggak boleh kerja macam-macam ini ini. Ya, sudah kerja aja sana. <laughs> Wanita mau dimuliakan nggak mau. Jadi ini, jadi maksudnya ada orang baik datang kepadamu tidak kau terima. Baik itu maknanya apa? kesolehan tersebut. Jadi yang akan jadi fitnah adalah jika ditolak karena kesolehannya. Tapi kalau ditolak karena unsur raya, soleh sih, aku pingin punya anak soleh. Cuma, itulah tadi itu. Sebanding anakku putih, kok dia, misalnya gitu. Ya mungkin masuk, apakah itu nak? Boleh, masalah apa? Tungkahul atau li arba'in, li jamaliha, walimaliha wali hasabiyah, wali dinia. Itu pertimbangan-pertimbangan. Akan tapi jika bandingannya itu dua, wanteng jahat, soleh welek. Ayo, pilih mana? Pilih ganteng yang soleh. Gak ada pilihannya di sini dua dua ini. Nah, ganteng jahat, enggak benar. Jelek, soleh. Hatimu lihat orang ahli iman. Pilihan di dunia ini enggak ada lagi kecuali dua orang ini. Anggap saja gitu loh maksudnya. Pilih mana yuk? Soleh yang jelek ya itu iman masih. Biarpun ganteng jadi pertimbangan, tapi tidak boleh lalu mementingkan. Karena banyak fitnah, musibah gede adalah apa? Seorang seorang tua menikahkan putrinya penting banyak duitnya. Lihat. Yang penting kaya, sudah nggak peduli urusan kesolehannya. Itulah musibah, fasadun kabir, bener ini. Akan terjadi kerusakan banyak. Yang penting kaya. Yang penting kah? Kok yang penting kaya? Kalau kaya soleh, alhamdulillah bener itu. Kaya soleh. Tapi apa? Ada soleh melamar tidak diterima, bukan namanya soleh. Orang soleh, soleh seneng nanti soleh. Ada orang soleh melamar tidak diterima, ada orang kaya melamar, diterima. Kayanya tidak soleh. Solehnya tidak kah? kaya. Solehnya ditolak karena tidak kaya. Yang kaya diterima padahal tidak soleh. Ini adalah bakal bencana itu. Karena apa? Jelas dia mementingkan urusan dunianya. Dia menjerumuskan putrinya. Sehingga disebutkan manzawa jakarimatahu bifasikin faqad qata'a arhimaha. Kalau ada seorang bapak atau seorang saudara menikahkan saudarinya atau seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang yang tidak kenal agama memutus tali persaudaraan. Pokok kota rahimah. Hati-hati. Karena apa? Dia akan jauh dari agama juga. Terpisah di dunia dan di akhirat. Punya cucu lima jadi penjahat semuanya. Pisah dari kakeknya. Allah. Agama tolong ya. Nomor satu. Itu maknanya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga semuanya mendapatkan pasangan orang soleh yang secara lahir batin juga baik ya, insyaallah lahirnya baik dan semoga dimudahkan untuk cari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, sampai di sini saja jangan lupa bahasanya besok pengajian Ahad pagi di Majelis Al-Bahjah dan jangan lupa SMS kabarkan beritakan kepada siapapun yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Anda suka dan tidak suka berita tentang Majelis Al-Bahjah tahunan Majelis Besar Majelis Silaturahmi akan bertemu di tempat itu para jamaah dari berbagai penjuru daerah tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Januari jangan sampai ketinggalan Anda bawa teman-teman bawa sanak saudara keluarga dengan tujuan apa semoga dengan kehadirannya nanti akan bisa istiqomah. Mungkin Anda punya saudara yang susah diajak ngaji. Semoga dengan hadir di acara tahunan tersebut tergerak hatinya akhirnya jadi ngaji. Dan ngajaknya pun enak. Kalau Anda ajak ngaji biasa ini repot mungkin. Tapi kalau ada abang yuk tahun sekali kok majelisnya. nggak apa-apa dah yang penting hadir tahunan. Nanti akan datang insyaallah setelah itu dia akan senang menghadiri majelis mulia mulai jam 7 pagi sampai jam 10 atau 11 pagi insyaallah. Di situ akan ada zikir, ada macam-macam insyaallah dan paling tidak di situ ada silaturahmi bersama dan doa bersama semakin banyak umat semakin banyak jamaah akan semakin mudah dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim ya ini pengumuman untuk ya tanggal 13 Januari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna wa asirna wa tusir alaina innaka ala kushan kutir Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan diri kami, muliakan keluarga kami, muliakan masyarakat kami. Muliakan kami ya Allah di rumah tangga kami. Ya Allah, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Dalam masyarakat kami Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu Saling menghormati karenamu Saling menghargai karenamu Ya Allah jadikanlah pergaulan kami dengan sesama kami Hanya karenamu Dan sungguh engkaulah yang merubah-rubah hati hamba ya Allah Engkau yang merubah hati kami Jadikan hati kami adalah hati yang senantiasa rindu keridoanmu Ya Allah mudahkan segala urusan kami ya Allah Urusan kami, hajat kami banyak Aku Maha tahu ya Allah. Hajat kami yang paling baik, besar, yang paling penting adalah pengampunanmu ya Allah. Mata kami ampuni dosa-dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah, sering melihat yang haram dan dari mata inilah segala kemaksiatan kami lakukan. Maka kami mohon di kedepan hari jaga mata kami dari melihat yang haram dan ampuni, ampuni jika ada di antara kami mempunyai mata yang sering digunakan untuk melihat yang haram. Maka hentikan itu semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu. Dan bencikan kami kepada keharaman. Dan jauhkan kami dari melihat yang haram. Jika engkau sudah menjauhkan kami dari melihat yang haram. Tidak ada yang bisa menyodorkan keharaman kepada mata kami ya Allah. Engkau pelindung mata kami. Engkau yang menjaga mata kami. Dan engkau tak tubuh kami semua ya Allah. Dan mudahkan urusan semua yang hadir. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kuridai yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan jauhkan kami dari maksiat zina jauhkan kami dari maksiat zina jauhkan kami dari maksiat zina dan jauhkan kami dari zina dan jika ada di antara hambamu ada yang pernah terjerumus dalam zina kami mohon ya Allah bantulah ia untuk menutup aibnya ya Allah bantulah ia untuk menutup aibnya ya Allah tutup aibnya ya Allah di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, mulia di keluarganya, mulia di masyarakatnya dan tutup aibnya kelak di akhirat hingga tidak kau seksa, Bencikan kami semua kepada zina. Ya Allah, mudahkan segala, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dan bagi yang sudah kau lapangkan rezekinya yang sudah kau lapangkan rezekinya ya Allah tambahlah tambah keberkahan dalam rezekinya dan mudahkanlah ya Allah untuk menggunakan rezekinya untuk kemuliaan ya Allah untuk mudahkan ya Allah orang tersebut untuk menggunakan rezekinya untuk kemuliaan. Jangan sampai ya Allah, harta yang kau berikan itu ya Allah akan menjadi beban nanti setelah mati karena ia tidak pernah berbuat baik dengan hartanya. Jadikanlah harta yang mereka miliki yang telah kau berikan kepada mereka harta yang menjadikan sebab mereka masuk surgamu ya Allah. Jadikan yang kaya-kaya ahli surga. Jadikan yang kaya-kaya ahli surga ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami. Limpatkan Allah berikan keikhlasan kepada mereka. Limpatkan gandakan harta mereka. Berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Ya Allah jauhkan kami dari rizki yang haram. Jauhkan kami dari harta yang haram. Jika ada di antara yang hadir. Mempunyai pekerjaan yang haram. Rizki yang haram. Kami mohon ya Allah. Gantilah dengan yang halal yang lebih banyak. Lebih berkah ya Allah. Ya Allah. Lebih berkah halal ya Allah yang menjadikan sebab keridhaanmu ya Allah memudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan ya Allah yang punya hutang mudahkan untuk membayar hutang dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon mohon ya Allah engkau yang lebih tahu tentang kapan ajal kami akan kau jemput ya Allah ya Allah engkau lebih tahu kapan kematian kami ya Allah akan tapi kami kapanpun ajal